bisnis, sejak reformasi 12 tahun lalu, masyarakat Indonesia seperti lepas dari belenggu yang mengikat selama masa pemerintahan Soeharto. Pasca runtuhnya rezim Soeharto, masyarakat semakin berani mengemukakan pendapat, bahkan tak jarang melalui aksi anarkis. Wajah demokrasi pun berubah total. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pun tidak sedikit yang berbuah kericuhan. Semua hal ini sepertinya tidak mencerminkan dasar negara kita Pancasila. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanadi. Pak Sofyan, jika masyarakat kita sekarang sepertinya jauh dari Pancasila, apa perlu lagi diadakan penataran P4, Pak? Penataran P4 itu tidak perlu juga ya. Mungkin karena tidak terlalu butuhkan lagi. Karena itu orang sudah salah mengertikan bahwa itu seolah-olah indoktrinasi dan lain-lain ya. Cuma menurut saya kalau di pendidikan di sekolah-sekolah kita ya, pendidikan daripada tata negara, pendidikan daripada etika dan segala macam itu juga bisa kita masukkan sejak sekolah dasar dan lain-lain. Itu saya pikir itu bisa kita lakukan juga sehingga secara tidak terasa itu pendidikan mengenai p 4 nya itu ya sebagai nasionalisme itu juga bisa kita lakukan di sekolah-sekolah kita tanpa kita punya P4, P, P4 pelaksana dulu itu loh. Itu yang dianggap sebagai indoktrinasi ya. Tapi kan kita ini tidak mau belajar. Sekali yang mana kita merasa ini sudah begini berubah kita kan dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Ya dulu semua dipaksakan untuk belajar P4 ya toh. setelah itu mengenai Pancasila seolah-olah itu indoktrinasi. Tapi setelah itu kita lupa kan sama sekali pentingnya Pancasila dan ideologi negara kita. Ah, ya beginilah akhirnya. Orang berkelahi sosial ideologi nggak selesai-selesai juga. Orang seenaknya aja memaksakan ideologinya masing-masing dengan melakukan cara-cara seperti teroris ini. Ya, nah, ini yang menurut saya tidak benar. Nah, jika membicarakan masalah terorisme, meski gembongnya sudah berhasil ditumpas, adakah cara yang efektif agar terorisme tidak lagi muncul di Indonesia, Pak? Sebenarnya harus ada hukum seperti di Malaysia, di Saudi, di Turki, di Singapura, ya semacam ada hukum semacam Security Act gitu ya, di mana mereka sudah ada indikasi itu, you bisa tahan dan lu bisa periksa. Di sini kan tidak bisa, sebelum meledak dia nggak bisa diperiksa misalnya. Nah, jadi yang begini-begini ini hukum kita harus juga harus bisa kita pertegas. Ya, di samping masyarakat diajak untuk bersama-sama melawan teroris itu, tapi hukum kita juga untuk menegakkan hukum dan ada ketegasan hukum itu juga harus ada. Aparat itu juga harus dikasih kekuasaan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Jangan sekolah terjadi baru you pusing kepala semuanya cari-cari. Kadang-kadang kita malu dalam soal-soal itu ya. Tapi ya this is happen dan inilah bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat kita juga untuk mengerti masalah-masalah ini dan juga bisa membantu aparat untuk masalah ini. Demikian Sofian Wanandi, saya Dona Oriza.